Ya, kita masuk ke pembahasan di berikutnya. Apa pembahasan berikutnya? Waktu menunaikan zakat fitrah. di pembahasan ringkas, enak, mudah. Waktunya fitri itu waktunya makanya ulama bilang sholat idul fitri dianjurkan untuk diundur waktunya supaya orang punya masa yang luas di dalam menunaikan zakat fitrah berbeda halnya dengan sholat idul adha diberlakukan sholat idul adha lebih awal kenapa agar orang punya masa lebih luas di dalam menyembelih kambing atau kurban sebab menyembelih ya itu kan waktu yang paling abdul adalah zakat fitrah dari waktunya. Haram terus gimana? Dan juga wajib ditunaikan tetap. Macam apa? Semacam orang mundur-mundur sholat dari waktu waktunya. Begitu keluar dia tidak boleh melakukan sholat lagi. Wajib dia sholat benar. Dia ngotot untuk sholat dan dia kena dosa haram. Kenapa? Dosa Ada lagi yang mana? Kita lanjut, lebih. Kita lanjut, ini kira ini pembahasan mudah ya. Waktu ya kan yang berikutnya ini yang kedua dan ini ini mungkin sebelum terakhir ya penyaluran zakat fitrah kita salurkan kemarin. kita di perjalanan yang nggak mungkin kita menaikkan zakat. Contoh, kan banyak orang uh, mudik, mudik di mana di udah udah malam takbiran atau sebelum malam takbiran, tapi waktu malam takbiran dia di perjalanan. Kita katakan, begitu terkena matahari itu di mana? Ya, yang dari situ, beli beras di situ, tunaikan zakat. Fir, bagaimana kamu beli beras, bagaimana kamu kenaikan harga di atas kawan? Tanya lalu, nyemplung kita. Bagaimana? Nah, begitu mendarat, tempat yang mendarat dari sini ada ledakan. Tempat terdekat dengan keberadaan itu waktu tujuh. Detik-detik terkenal. Jelas. pregar Kita sudah terbiasa sebab ngasih kepada asnaf asnafat dia kantongan kecil. Iya kan? Sehingga itu kantong kantong kecil masing-masing kepala sama satu. Satu jadi banyak. Apalagi dia jangan cuma sekantor. Anda mau kasih contoh di beberapa waktu lalu, beberapa tahun lalu kita adakan kegiatan macam begini, terus dijalankan di beberapa masjid di antaranya masjid di Mumpung sini. Ada punya imam baru sana ada kajian di sana. Itu jamaah sana cerita sama kita. Tapi kita di sana kita sampaikan ada solusi ke masyarakat kita nggak terima dalam bentuk uang, kita terima sehingga terkumpul di masjid kita beras betul kondem sedangkan di wilayah kita asnaf dia terbatas Begitu. Kasih kata tentangmu. Kata di dalam Ibnu Hadis, "Qatuhu mayunihim." Hadis Kasih mereka apa yang membuat mereka kaya udah, enggak perlu minta lagi. Tidak pengen. Tidak pengen bagaimana? Kantong aja, kantong itu dibesarkan. daerah di daerah ini kalau kita bicara hukum yang ya. Kita bicara hukum yang yang kuat. boleh, boleh dalam hal ini diwakilkan. Sebab dia harus berzakat di wilayah ketika detik-detik dia di situ, dia tunaikan Tapi saya masih di kapal, baru mendarat dari kapal dua hari kemudian, tiga hari kemudian. Kan tadi saya jelaskan, maka dia dia kan dituntut saat itu sebab nggak mungkin. Tapi dituntutnya kapan? Ketika mendarat di wilayah terdekat saat dia mendarat, mendarat atau dia saat merapat ke, ke daratan. Ya, dia beli beras di situ, dia tunaikan di situ, dan dalam hal ini maaf maafur, dia apa namanya dimaafkan kalau dia keluar dari waktu waktunya. Sebab di waktunya dia tidak mungkin untuk menunaikan. Gitu. Jelas.